Bu Wati, selamat siang. Itu namanya perlindungan. Pemerintah itu peduli dengan rakyatnya. Tapi lebih peduli, bagus lagi kalau pemerintah peduli dengan makanan yang, yang setiap impor itu disensor. Jadi nggak sembarangan impor. Kadang-kadang dimasukkan dari Cina itu barang sampah apa segala yang membuat masyarakat Indonesia jadi sakit. Itu namanya kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Saya setuju. Oke, itu aja Bu. Agus, selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan. Ya kalau kita lihat memang negara ini sudah kacau balau Mana yang perlu, mana yang enggak udah nggak jelas Karena apa? Karena dipimpin sama bandit-bandit Dan secara hukum mereka benar Jadi hancur semua negara ini Dan kita selalu dibodohkan dengan pemilu, pilkada, bullshit semua Mari kita bubarkan saja negeri ini. Terima kasih. Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Ya kalau saya lihat memang pemerintah kita ini udah nggak ada kerjaan. Padahal yang mau dikerjain tuh banyak. Dia bikin aturan gitu, mau bikin susah pengusaha, terus konsumen juga untungnya apa gitu loh. Ya mbok kalau mau bikin aturan tuh yang benar. Cuman kalau sampai negara bubar ya pusing juga ya. Ya udah terima nasib aja deh. Terima kasih. Siang itu. Silakan Pak. Ya, mohon maaf saya terus pendapat Abang yang tadi. Kalau menurut saya ini terobosan bagus dari perintah. Artinya, anak-anak kita kan calon masa depan bangsa. Perusahaan harus menyediakan suka atau menolak menyetui. Saya pikir itu bagus. Kalau masalah di negara-negara luar juga sudah begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Indonesia ini seperti negeri komedi. Halo? Iya, Bapak. Silakan Pak Andi. Indonesia ini seperti negeri komedi, Mbak. -hmm. Semuanya bisa melawak. Tetapi nggak bisa tertawa kayak gitu dari lawakan mereka. Percuma aja, Mbak. Kita sekarang ini kita yang namanya KPK kita anggap sebagai super body, rupanya orang KPK juga kayak gitu sama doang kan. Nah, jadi ya gitu aja, Mbak. Makasih. Terima kasih kembali Pak Andi, Pak Arifin. Selamat siang. siang. Ya, silakan. Uh, eh, gini, kan, kan namanya kalau tahu saya kalau namanya aksi eksklusif itu kan eh, apalagi yang sudah pekerja yang perempuan kita itu kan dikasih cuti ya, pertama tiga bulan ya. Nah kemudian sesudah itu kan eh, mereka dapat bekerja kembali. Hanya bedanya setahu saya kan kan nggak mungkin ya ibu-ibu itu membawa anaknya ke kantor itu kan saya rasa saya hampir nggak pernah lihat ya kecuali direkturnya bawa anak itu saya percaya tapi kalau untuk karyawan bawah tuh sepertinya ya maaf ya bukannya nggak boleh ya tapi kelihatannya kan cukup mengganggu jadi oke okay, menurut saya sih kalau ruangan untuk penyimpanan susu saya saya kira itu oke lah karena tidak makan debat tapi kalau untuk ruangannya saya kira itu mungkin mubazir kali ya menurut saya ya. ya Terima kasih. Baik, Ibu Masli. Iya, Mas Lina. Oke, Ibu Mas Lina silakan. Iya. Saya nggak setuju mbak. Pemerintah kok ikut campur sih ngurus-urusan begituan. Saya juga ibu-ibu nggak terlalu perlu di, diurus-urusin yang begituan. Mm -hmm. Kita kan mandiri. Kan gitu-gitu jangan terlalu cemeng. Kalau nggak sekalian aja nggak usah kerja. Mm -hmm. saya, saya pengusaha, saya juga pernah kerja, tapi nggak manja-manja banget. Ini pemerintah kok kayak nggak ada mau diurusin, kayak pengen hal-hal banyak peraturan supaya banyak yang langgar terus dia dapat duit. Saya kira nggak ya perempuan itu emansipasi dalam segala hal. Jadi nggak perlu diurus-urusin hal-hal yang yang rumah-rumah begitu. Bukan itu hal yang paling penting. Keamanan perempuan paling penting. Tapi masalah gituan kita bisa survive kok. Jadi nggak usah diurusin. terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Iya silakan Pak komentarnya. Ada cewek aja yang urusin gituan mungkin Yang lebih penting ya Pak ya. Itu program KB itu digalakin lagi dari zaman Pak Soeharto. Halo. Iya Bapak silakan. Ya, mungkin zamannya Soeharto lebih baik program KB-nya dijalanin. Jadi di pedesaan kalau kita ke pedesaan nih Pak, kita lihat orang-orang yang nggak kurang mampu tapi punya anak bisa tiga, punya anak empat, itu jauh lebih kasihan. Ya. Kalau di orang di perkotaan udah kerja, dia udah mau tahu konsekuensinya, dia udah bisa bisa atur waktu gitu loh. Kalau hmm. yang yang begini-begini kurang penting. Justru yang penting itu yang mereka yang di daerah pinggiran yang udah nggak punya uang tapi punya anak banyak ini yang bahaya sehingga ini akan menjadi nantinya jadi peledakan sosial yang nggak nggak bermutu nih eh, orang-orang Indonesia. -hmm. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Ali. Selamat malam, Pak Fusi. Selamat malam, Bu. Iya, Bapak. Apa komentar Anda tentang peraturan pemerintah ini, Pak? Saya setuju sih dengan aturan pemerintah ini. Memang harusnya harus ada penyediaan susu melindungi penggunaan ASI ya. Hmm. Jadi di perusahaan juga harus senantiasa menyediakan bagaimana memberikan kesempatan kepada karyawannya agar memberikan ASI kepada si baby begitu. Ya, Kalau saya melihat PMA itu sudah menerapkan itu ya, sudah banyak eh, sekali di tempat-tempat untuk misalnya menyediakan ibu ya untuk menyusui gitu ya. Hmm. Artinya memang tidak memenuhi standar itu kalau perusahaan tidak tidak uh, apa mengikuti peraturan pemerintah itu gitu. Oke, terima kasih Pak Fosi Selamat iya. malam. Iya, Pak Ari, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, silakan Bapak. Iya, saya sangat setuju dengan eh, usulan, usul nanti usulan ya. Iya. Uh, dengan usulan tentang perlunya itu, kalau perlu dibikin undang-undang yang mana di mana hal ini mungkin dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan bisa ikut berperan karena Eh, saya rasa nggak akan sulit untuk menyediakan tempat seperti itu di perusahaan besar ataupun mhm. kecil ya, hanya mhm. modal Mari kemudian ruangan. Karena ini menyangkut pembangunan eh, anak-anak kita, anak-anak Indonesia ke depannya sehingga dengan pemberian ASI yang baik dan cukup diharapkan perkembangan indeks kualitas manusia Indonesia ke depannya bisa meningkat. Itu aja terima kasih. Terima kasih Bapak Ari. Selamat malam Pak Abah. Selamat malam Ibu. Iya Bapak silakan. Ya, jadi generasi Indonesia yang akan datang itu harus sehat, harus mempunyai ya tapi manusia yang sehat lah. Kalau dia dari kecil tidak mendapatkan fasilitas atau fasilitas uh, aksi dengan baik, aksi yang baik, nanti akan menjadi generasi yang tidak baik, menjadi generasi yang tidak cerdas, bodoh dan sebagainya dan iya. kalau generasi ini jadi generasi yang baik juga akan berguna bagi perusahaan -hmm. karena nanti dia akan <clears throat> apa namanya menjadi konsumen yang baik dari perusahaan ini kalau pemerintah menuruti perusahaan ya memang perusahaan begitulah apa namanya berkorban kecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya <clears throat> oleh karena itu pemerintah sebagai regulator ya tentunya harus mengatur seperti itu. Mhm. Ya, terima kasih Terima kasih Pak Abbas.